السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومربينا ومجاهدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهجه الى يوم الدين عباد الله عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه المذنبه بتقوى الله فقد فاز المتقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون Ma'asyil muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Izinkan saya menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini dari sahabat Abu Umama Al-Bahili. Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah Ada tiga macam orang Ada tiga kelompok manusia Kalau tiga-tiganya ini juga ada pada masing-masing kita masing-masing kita Nabi mengatakan dhaminun 'ala Allah orang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jadi Allah yang menciptakan kita Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita Allah pula yang ngasih rezeki kepada kita memberikan statement yang kuat betapa orang kalau memiliki tiga sifat ini Allah menjamin kehidupan orang ini Bagaimana bentuk jaminan Allah ini ma'asyal muslimin in asya kalau orang ini hidup insya Allah kita semua ini hidup ruziqa wa kufiyah dikasih rizki oleh Allah dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Saya ulangi lagi, bentuk jaminan Allah ini ruziqa wa kufiya. Diberi rizki oleh Allah dan dicukupi semua kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, wa in mata. Kalau kemudian orang ini meninggal dunia, adkhalahullahul jannah Allah akan memasukkan orang ini ke surganya inilah jaminan Allah dunia akhirat dunia rizkinya dijamin walaupun rizki itu tidak harus berbentuk uang bisa rizki kesehatan bisa rizki kecerdasan bisa rizki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bisa rezeki anak yang taat kepada orang tua, bisa rezeki Allah memberikan peluang untuk memelihara dan menjaga kedua orang tua kita, dan rezeki-rezeki yang lain tentunya jamaah sekalian. Tidak hanya itu ya. seluruh kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati, kalau Allah berkehendak memanggil kita, adkhalahullahu jannah, surga menunggu kita semua. Siapa ini ma'asyal muslimin? Qala Nabi mengatakan Man dakhala baitah Fasallama ala ahlih Wa fi riwayah fasallama saja Fahuwa dhaminun ala Allah Barang siapa masuk ke dalam rumahnya Menemui keluarganya Berjumpa dengan istri dan anaknya Fasallam alaih dia tebar salam. Dia tebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia sebar keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada senyum, ada canda. Akrab rumah tangga itu. Problem-problem di lapangan tidak dia bawa ke dalam rumah tangganya. Salam, bahasa Nabi salam ⁇ memberikan salam tapi konteks yang lebih jauh lagi ma'asyal muslimin dia menebarkan kedamaian, menebarkan ketentraman, menebarkan kesejukan, menebarkan rasa sakinah, ketenangan yang sebenarnya dalam rumah tangganya. Akrab dengan istrinya, akrab dengan keluarga dan anak-anaknya. Fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dijamin, kebutuhan hidupnya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merenung ma'asyil muslimin hadis ini saudara sekalian. Dalam kitab Al-Mishkah itu juga jelas sekali tergambar bagaimana perilaku Nabi, sikap Nabi ketika masuk rumah. Posisi Nabi dengan berbagai macam kesibukannya, dakwah, jihad, perang menata masyarakat Mekah dan Madinah pada waktu itu. Hari demi hari perjuangan dan perjuangan. Tapi begitu masuk rumah dijaga keutuhan rumah tangga ini. Tidak ada gesekan dengan istrinya. Tidak ada kesalahpahaman dengan keluarganya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha Ibu kita mengomentari Nabi setiap masuk rumah idza dakhala baiti. Setiap dia masuk rumah, basama bahaka Nabi tersenyum Nabi tertawa ada canda ada gurauan di situ ma'asyal muslimin betapa pemberatnya tantangan dakwah benturan dari orang-orang munafikin benturan dan fitnah provokasi dari orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu begitu masuk rumah dijaga keutuhan rumah tangga itu ma'asyal muslimin sama yang bisa lihat jamaah sekalian di lapangan, kalau rezeki kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau semua kebutuhan kita ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga keutuhan rumah tangga kita ma'asyal muslimin. Tebarkan kedamaian, kesejahteraan, rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah rumah tangga ini. Sebarkan salam, salam na'am salam. Salam itu doa. Nabi sengaja mengangkat salam di sallama alaih mengucapkan salam semoga salam kesejahteraan kedamaian rahmat Allah dan barakah Allah tertuang kepadamu wahai istriku wahai anak-anakku wahai orang tuaku ini pak sikap seorang muslim Saya lihat rata-rata rumah tangga ketika bermasalah dengan istrinya kita sebagai kepala rumah tangga bermasalah dengan istri rezeki kita pun juga pak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat di lapangan ma'asyar muslim betapa banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Di saat juga ada gesekan dengan putra-putrinya, tidak ada komunikasi yang hangat dengan putra-putrinya. Apalagi dengan orang tua dan mertuanya. Ada gesekan. Coba lihat Pak, masalah demi masalah muncul dalam kehidupan kita. Ikhwatul iman, ini masalah simpel. Masalah sangat sederhana, kita semua ingin bahagia dalam hidup ini dan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hidup terhormat. Hidup rizki dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kebutuhan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan keutuhan rumah tangga kita ma'asyal muslimin. Saudara, melalui mimbar ini saya wasiatkan kepada saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Hati-hati dengan istri kita. Hati-hati dengan anak-anak kita. Jamaah sekalian, kalau kita bicara sukses dan ini berkali-kali saya menyampaikan, sukses itu bukan sukses karir lagi, walaupun kita butuh dengan karir itu. Kalau kita bicara sukses bukan sukses harta lagi, naam kita butuh dengan harta itu. Bukan sukses keilmuan, iya kita juga butuh dengan ilmu itu, tapi yang sukses yang sebenarnya manakala kita mampu menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah. Kalau bahasa Nabi itu Baiti jannati, rumah tanggaku itu adalah surgaku. Ikhwatal iman in Ramadan momentum bagi kita sudah sekian untuk kita tebarkan kedamaian itu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana jenengan kalau maghrib nanti duduk dengan istri kita, duduk dengan anak-anak kita. Kemudian kita mengucapkan dhahabat dhama'u wahtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bismillah atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kita berdoa, Pak, diamini oleh istri kita. Selama satu bulan kita seperti itu, ma'asyal muslimin. Hari kedua Ramadan kemarin yang berdoa istri kita, kita sebagai suami mengamininya dan anak-anak kita yang lain mengamini. Hari ketiga anak kita pertama sudah berdoa. Inilah indahnya rumah tangga dan rasakan Pak bagaimana nanti kehidupan kita di sini. Allah menjamin kita semua ma'asyar muslimin. Rezeki kita dijaga, kebutuhan hidup kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama Saudara sekalian, yang kedua bagaimana jaminan Allah itu waman kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa keluar menuju masjidnya Allah. Keluar menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ketika dia keluar dari rumahnya, keluar dari kantornya, Sampai kemudian dia tinggal di masjid, dia iktikaf di situ, dia salat berjamaah di situ, lima waktu selalu di masjid dan masjid menjadi rumah kedua kita. Rasakan Pak jaminan Allah Subhanahu wa taala. Al masjid. Masjid itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baitu kulli taqi. Rumah bagi orang yang merasa bertakwa kepada Allah. Jadi ukuran takwa kita, ukuran keimanan kita Lihat Pak sejauh mana respon kita terhadap masjid ini. Rumah Allah seperti ini. Allah, takaffal Allah, liman kana al-masjid baitah birruhi wal amni wal jawas ala sirat ila ridwanih wa ila jannatihi na'im orang kalau sudah menjadikan masjid rumahnya Pak tempat dia singgah rumah kedua dia rumah kedua dia Allah menjamin bagi orang itu bil ruh, rohnya Pak dibuat tenang, jiwanya dibuat tenang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amni dibuat aman kehidupannya. Nanti pada hari kiamat ketika berjalan di sirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya Allah dan menuju surga Allah yang penuh dengan kenikmatan buat kita semua. Ikhwatal iman, antum ahlul masjid. Kita sekarang Jumat seperti ini ma'asyal muslimin dan saya bangga saya senang, saya siap jadi saksi nanti di hadapan Allah SWT bahwa antum semua adalah ahlul iman. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman." Kalau kau melihat saudaramu melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan saudaramu itu sedang memiliki iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, oleh karenanya seorang mukmin kalau ingin mendapatkan jaminan Allah, jamaah sekalian, saya faham kita ini manusia punya syahwat, punya hawa nafsu, punya keinginan liar. Terkadang nurani kita terkikis, terkalahkan dengan kemauan-kemauan syahwat kita ini, ma'asyal muslimin. Manusia. Tapi orang kalau ingin mendapatkan jaminan Allah ketika banyak masalah dalam hidupnya, gesekan dengan dalam rumah tangganya barangkali namanya manusia dengan tetangganya ada masalah dalam kehidupan dalam bisnisnya di kantornya tolong pak jangan duduk di kafe jangan iktikaf di mall jangan iktikaf di tempat-tempat dak karuan datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala temui Allah ini rumah Allah Subhanahu wa taala tumpahkan semua isi kita pak Allah melihat kepada kita jamaah sekalian sampai ngangkat tangan sampean di bulan Ramadan seperti ini ma'asyar muslimin dan memang ada syariat di bulan Ramadan untuk kita iktikaf memperbanyak waktu-waktu kosong kita di masjid bukan di jalan, bukan di lobi-lobi hotel, bukan di mall, bukan di kafe-kafe. Datang ke masjid, problem apapun pula ma'asyal muslimin, problem di kantor, problem di birokrasi kita, problem di rusak di usaha kita, problem dalam rumah tangga kita sekalipun. Datang ke masjid, perbaharui untuk sampean salat dua rakaat tahiyatul masjid angkat tangan sampean ini rumah Allah rumah di mana ini semua doa-doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut dengan masjid ma'asyar muslimin. Orang yang hobi hobi memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid yang menghidupkan masjid itulah orang yang beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat ma'asyal muslimin. Saat itu Kondisi kita saat ini masyarakat muslimin Jumat seperti ini coba lihat Pak. Atribut-atribut keduniaan kita tinggalkan semua. Yakin sampai sampean pulang nanti dari masjid ini Allah menjamin kita semua Pak. Rizki sudah disiapkan oleh Allah. Dan apa yang kita inginkan Pak akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruzika wa kufiya. Wa in mata andai kata kita mati masyarakat muslimin Allahul jannah Allah menyiapkan buat kita surga masyarakat muslimin. Saudara, ini khutbah Jumat yang ketiga Subhanallah apa yang ketiga saudara sekalian, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, wa man kharaja fi sabilillah. Subhanallah. Ini Pak yang perlu kita mainkan terus-menerus saudara sekalian. Wa man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya ditata di jalan Allah Subhanahu wa taala murni karena Allah Subhanahu wa taala mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala fahuwa dhaminun 'ala Allah orang itu juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kemana mana ma'asyar muslimin kita duduk di masjid seperti ini ribuan orang seperti ini Masya Allah mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan Pak tanyakan pada diri kita saat ini saya duduk di masjid ini di saf pertama di saf kedua dan saf saf berikutnya untuk apa saya ke masjid seperti ini karena Allah atau karena yang lainnya. Nanti sampean keluar dari masjid, Pak, mau berangkat lagi ke kantor sampean masing-masing. Ke pekerjaan sampean masing-masing, ke bisnis sampean masing-masing. Tanyakan, saya berbisnis ini, saya bekerja begini untuk apa? Saya dapat ridhonya Allah atau tidak, ma'asyal muslimin. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam An-Nawawi meletakkan pada hadis pertama dalam semua kitab yang dia tulis, ma'asyal muslimin. Riyadus Salihin, Arba'in Nawawiyahnya, Ar-Risalahnya, semua. Bab pertama, bab ihdarun niyah. Bab pentingnya kita menghadirkan niat. Bab babul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pun juga hadis satu-satunya sahabat yang meriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal-amal manusia ini tergantung kepada niatnya. Amal yang wajib sampai melaksanakan haji tanyakan, haji saya ini visabilillah atau karena siapa? Saya sudah lagi mau melaksanakan umrah Ramadan. Umrah Ramadan saya ini karena Allah atau karena siapa? Saya juga akan melakukan zakat di bulan Ramadan. Zakat saya ini karena Allah atau karena siapa? Kalau ini belum terjawab Pak Asyal muslimin, jangan harap kita akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malikul limri'in manawa. Dan setiap orang Masing-masing kita nih Pak, tergantung dengan apa yang kita niatkan ini ma'asyal muslimin. Niat Allah, kita dapatkan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat selain Allah dapat, tapi jaminan Allah dapat fulus, dapat karir, dapat ilmu. Tapi masalah demi masalah muncul Pak dalam kehidupan kita. Kenapa? An-niyah ma'asyal muslimin. Man kharaja fi sabilillah. Barang siapa yang keluarnya begitu keluar rumah mencari rezekinya Allah, bersilaturahim apa saja, amal yang wajib, amal yang sunnah, termasuk juga amal yang mubah sekalipun. Kalau niatnya karena Allah, punya nilai ibadah dan di situ Allah akan menurunkan damanahnya, jaminannya kepada kita ma'asyal muslimin. Saudara saya tidak ingin saya tidak bisa berpanjang-panjang. Ini khutbah Jumat. Mudah-mudahan kita semua dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kita menjadi suami-suami teladan suami-suami yang kawam istri kita istri yang salehah anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu ain bagi kita semua sehingga jaminan Allah akan Allah berikan kepada kita semua dan semoga pula masjid-masjid baik Al Akbar, masjid-masjid di sekitar kita, di perumahan kita, kita makmurkan bersama-sama rumah kedua kita, tempat kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ pula Allah akan memberikan memberikan jaminannya kepada kita dan semoga pula kita terus-menerus mampu menata hati kita dan keikhlasan kita. Semuanya apa yang kita kerjakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu هو الغفور الرحيم أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم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 kita munajat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita, salat malam kita, tadabbur dan tilawah Al-Qur'an kita, infak sedekah dan zakat kita, iktikaf kita, umrah kita, seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرح إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب